Saya orang yang masih awam dan baru mulai belajar manhajus salaf, saya ingin sekali masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini keinginan semua orang. Tapi kalau melihat ilmu dan amalan saya kalah jauh dibandingkan orang lain, saya terkadang hampir putus asa. Ya. Apalagi saya berada di tempat yang jarang kajian kajian. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Mohon semangat saya dan doakan saya. Kita doakan agar kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan tambahan hidayah, tambah ilmu, tambah amal. Uh, orang yang berada uh, orang yang berada dari sumber ilmu boleh boleh jadi punya ke, keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang yang berada di sumber ilmu. Lihat Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni jauh dari sumber ilmu, tidak berada tinggal di Yaman, hidup di masa Nabi namun tidak pernah melihat Nabi yang merupakan sumber ilmu, ya. Eh, Sekarang dia eh, tinggal di eh, tinggal di Yaman. Dia hidup di zaman Nabi, namun dia tidak bertemu, pernah bertemu dengan Nabi, sehingga dia bukan sahabat, akan tapi tabiin, min kibar, tabiin. Akan tapi dia punya keistimewaan, ya, memiliki keistimewaan sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Umar bin Khattab. Ya Umar adalah Umar, yang dia adalah dia. Nabi pesankan padanya kalau kamu bertemu dengan wasakoni minta pada dia agar nah, dia memohonkan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa Umar. Umar diminta oleh Nabi untuk minta doanya Wes al qarni yang ya Umar ini adalah berada di samping ilmu, berada di samping sumber ilmu. Dan Wes Qarni itu adalah orang yang jauh dari sumber ilmu, jauh dari Nabi dan sumber ilmu adalah Nabi. Oleh karena itu ya maka boleh jadi orang itu tempat tinggalnya di daerah dekat sumber ilmu, namun nggak pernah ngaji ya teman saja kan? Nggak pernah ngaji, nggak pernah ini. Ya. Cuma, wah daerah saya banyak pengajian, tapi eh, saya nggak pernah ngaji ya. Ya, ya apa gunanya, apa faedahnya? Ataupun kalau ngaji ngajinya plus ngantuk. Kalau orang kemudian tapi orang jauh dari sumber ilmu namun dia tekun belajar, tekun beramal, maka dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala boleh jadi lebih utama daripada orang-orang yang berada di dekat sumber ilmu. Kemudian yang, uh, yang kita nasihatkan jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang lebih baik daripada kita untuk memupuk semangat kita untuk bersaing, untuk beramal dan bukan untuk mendorongkan semangat. Waduh, terlalu jauh. Ya kalau melihatnya jangan lihat yang terlalu tinggi lah. Kalau nanti bikin putus asa ya, dilihat yang agak agak tinggi sedikit, nah, biar kemudian ada semangat. Kalau melihatnya terlalu tinggi, terus kemudian putus asa, nah ini tidak diharapkan dan tidak benar.